ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين هدانا إلى هذا الدين المبين وسلك بنا سبيل المهتدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحكم الحاكمين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد para hadirin hadirat dan saudara-saudara sekalian yang terhormat pengajian pada pagi hari ini kita masih berada di dalam acara khusus karena kita telah berada pada bulan Syaban dan sebentar lagi kita akan menerima bulan Ramadan sebagaimana yang telah diajarkan di dalam syariat agama Islam Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ketentuan-ketentuan amal ibadat untuk kita lakukan demi keselamatan kita dan kebahagiaan kita di dalam dunia dan akhirat. Amal-amal ibadat yang telah ditentukan oleh Allah dan dibebankan kepada kita kesemuanya diaturnya oleh Allah sedemikian rupa dengan beberapa macam ada yang merupakan ibadah badania ada yang merupakan ibadah malia dan ada yang merupakan ibadah badania wa maliyah ibadat yang kita lakukan hanya dengan tenaga, dengan badan. Ada ibadat yang kita lakukan dengan harta benda dan ada ibadat yang lengkap dengan tenaga, tubuh badan dan harta benda. Kesemuanya itu mengandung hikmah yang tinggi yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diaturnya seringan-ringannya untuk dapat dijalankan oleh semua manusia. Dari kesemuanya tadi pada bulan Syaban tahun kedua Hijrah sedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah turunlah ayat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ayyaman معدودة wahai orang-orang yang telah beriman telah diwajibkan atasmu puasa seperti yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Semoga kamu dapat menjaga diri dari sengsara dunia dan akhirat, dari siksa Allah, hingga kamu menjadi orang yang bertakwa. Beberapa hari yang terhitung. Dengan turunnya ayat itu, kita dapat mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW dan seluruh umatnya menerima tugas kewajiban ibadat puasa dan <clears throat> ibadat puasa tidak merupakan ibadat yang baru tetapi ibadat yang sudah diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi dan rasul serta umat mereka masing-masing sebelum zaman Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sejak sejak Nabi Adam alaihissalam ketika diusirnya oleh Allah dari surga lalu ditempatkannya di bumi ini Nabi Adam merasa lapar membutuhkan makan lalu setelah tersedia makanan yang merupakan roti oleh malaikat Jibril yang membawa perintah Allah Subhanahu wa taala melarangnya jangan sampai makan kecuali kalau sudah datang maghrib agar menyempurnakan puasanya begitu selanjutnya kewajiban puasa diberikan oleh Allah kepada Adam dan orang-orang anak turunnya yang ada pada saat itu Selanjutnya kepada Nabi Nuh dan umatnya, Nabi Ibrahim dan umatnya, begitu seterusnya. Sampai Nabi Musa serta umatnya, Nabi Isa alaihissalam yang terakhir diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan ayat yang tersebut tadi. Adanya tugas kewajiban ibadat puasa ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun agar kamu dapat menjaga diri dari sengsara dunia dan akhirat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Hingga dengan puasa itu orang dapat menjadi orang yang takwa. Karena akan terbina jiwa rohaninya yang menembus kepada jiwa raganya hingga menjadi orang yang baik. Maka itu oleh Nabi Muhammad SAW menjelaskan As-sawmu junnah Puasa itu perisai Atau teding aling-aling Atau tameng Atau pagar Menjaga orang itu dari Semua perbuatan yang tidak baik Dan dari kesengsaraan dunia Puasa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diwajibkannya tidak selama-lamanya, tidak beberapa bulan, tetapi ayyaman ma'dudat. Beberapa hari yang dapat dihitung. Memang apa yang telah dibebankan oleh Allah kepada manusia terutama umat Nabi Muhammad SAW tidak ada yang berat bahkan tidak ada yang sukar karena sudah diaturnya oleh Allah SWT sedemikian rupa bahkan sangat diringankan oleh Allah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah menghendaki yang mudah bagimu dan Allah tidak menghendaki yang sukar maka itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ad-dinu yusrun." Agama itu mudah. Jadi agama Islam tugas kewajiban yang ada dalamnya serta peraturan-peraturannya yusrun adalah mudah. Kemudian walaupun puasa itu sama telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat yang terdahulu hingga semua nabi dan rasul serta umat mereka masing-masing telah menerima tugas kewajiban ibadat puasa tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat diistimewakan oleh Allah karena umat Muhammad ini ummah marhumah ummah khairiyah ummah wasatan dan dijadikan syuhada ala nas umat yang sangat dirahmati oleh Allah umat yang sangat dijadikan baik oleh Allah dan umat yang lurus dan jujur serta besok pada hari kiamat dijadikan saksi atas umat orang-orang yang terdahulu dan akan dimasukkan surga terlebih dahulu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnul akhirun as-sabiqun." Kita ini umat yang terakhir tapi yang terdahulu. Terakhir keluarnya di dunia ini. Tetapi terdahulu masuknya surga. Bahkan diam surga nanti dua per adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas dua per penduduk surga melulu dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Sepertiganya dari umat semua Nabi dan Rasul. Maka itu saudara-saudara, puasa yang tadi diwajibkan oleh Allah atas umat Nabi Muhammad SAW ini dipilihkan oleh Allah waktu yang sangat mulia <coughs> bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah <coughs> Allah berfirman Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan ada bulan namanya Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya terturunnya Al-Quran. Quran yang menjadi petunjuk bagi semua manusia. Dan penjelasan bagi petunjuk petunjuk itu serta pemisah antara hak dan batil. Jadi bulan Ramadan bulan dipilih oleh Allah untuk menjadi saat dan waktu turunnya Al-Quran dalam pertama kali. <clears throat> Karena Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala diletakkan di al lauhul Mahfuz. <clears throat> Tetapi Allah tidak memberitahukan kepada kita Kapan Allah meletakkan Al-Quran di lahir mahfud dan bagaimana caranya peletakan itu? Hanya Allah berfirman, Innahu laquranun karim fi kitabim makmur. Sesungguhnya itu Quran yang mulia di dalam kitab yang terjadi. Kemudian pada malam Jumat tanggal 17 Ramadhan, sedang Nabi Muhammad SAW berada di dalam gua Hira yang sekarang terkenal dengan Jabal Nur dan ketika itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun lebih 6 bulan Al-Quran sekaligus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah memerintahkan malaikat-malaikat dan dalam keadaan upacara kebesaran ke langit dunia ini dan diletakkannya di tempat yang bernama Baitul Izzah jadi pada malam itu Al-Quran dengan sekaligus dalam upacara kebesaran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Allahil Mahfud ke Baitul Izzah di langit pertama ini. Lalu malam itu pun Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk membawa beberapa ayat yang merupakan wahyu pertama atau permulaan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam Malam itu yang terkenal dengan malam nuzulul Quran yang mana malamnya sangat dimuliakan oleh Allah hingga disebutnya Lailatul Mubarakah malam yang penuh barakah, dan disebutnya lagi Lailatul Qadar malam yang berkedudukan tinggi malam yang berkebahagiaan malam yang demikian itu yang merupakan saat pertama turunnya Al-Quran ialah ditempatkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Kalau begitu bulan Ramadan sangat dimuliakan oleh Allah. Kemudian bulan Ramadan itulah diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad SAW untuk menjadi saat dan waktu puasa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Allah berfirman, "Faman syahida minkum asy maka barang siapa dari kamu menyaksikan tanggal bulan Ramadan itu hendaklah berpuasa di dalamnya. Maka dengan demikian jelas dan nyata bahwa tugas kewajiban ibadat puasa yang telah diwajibkan dan dibebankan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW ditempatkan saat dan waktunya pada bulan Ramadan maka terkenal dengan sebutan siam Ramadan atau saum Ramadan artinya puasa Ramadan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saum Ramadan atau puasa Ramadan dimasukkan ke dalam rukun Islam dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang jelas Bunyal Islamu ala khamsin Syahadati an la ilaha illallah Wa anna Muhammad Rasulullah Wa iqamis salat Wa ita'iz zakah Wa hajjil baiti Wa sawmi ramadhan Dibangun agama Islam itu atas lima perkara syahadat, salat, zakat, haji dan puasa Ramadan. Dalam hadis ini oleh Nabi Muhammad SAW puasa Ramadan disebutnya yang kelima. Dalam hadis yang lain disebutnya yang keempat. Soal disebutnya kelima keempat dan sebagainya tidak menjadi soal tapi sudah nyata dan jatuh bagi kita bersama bahwa puasa Ramadan termasuk tiang atau kondemen serta rukun-rukun agama Islam. Dalam hadis yang lain ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Hei Muhammad, beritahu kenapa padaku tentang Islam dijawab spontan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima salat wa tu'ti zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila Islam itu hendaklah engkau bersyahadat melakukan salat mengeluarkan zakat berpuasa Ramadan dan pergi untuk haji apabila engkau berpuasa. Nah, kalau sudah demikian ini saudara-saudara, jelas dan nyata bahwa saum Ramadan merupakan suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pokok pangkal agama Islam berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan Al-Hadis serta ijma ulama-ulama maka Barang siapa walaupun mengaku muslim kalau tidak percaya adanya puasa Ramadan sedangkan ia sudah diberitahu dan dijelaskan dalil-dalilnya tapi tetap mengingkarinya maka orang yang demikian itu menjadi murtad maka dijelaskan oleh ulama-ulama dalam hukum dalam penjelasan ketentuan syariatnya wayakfuru jahiduhu dan menjadi kafir orang yang mengingkari adanya puasa Ramadan. Karena mengingkari puasa Ramadan sama dengan mengingkari sholat lima waktu. Mengingkari sholat lima waktu sama dengan mengingkari syahadat. Mengingkari syahadat sama dengan mengingkari rukun Islam. Jelas orang demikian itu adalah murtad. Keluarga agama Islam Kecuali kalau orang yang baru masih agama Islam belum tahu apa-apa atau hidup di puncak gunung atau di padang pasir mencil tidak tahu ada Islam dan sebagainya hanya dengar saja dan ikut Islam nah ini masih maklum maklum tetapi kalau sudah diberitahu dan sudah jelaskan tidak percaya maka itulah menjadi orang kafir atau Lalu kalau orang percaya ada puasa Ramadan, tahu itu kewajiban dari Allah Subhanahu SWT, lalu dia tidak mau menjalankannya, sedangkan tidak ada alasan uzur syar'i, tidak sakit, tidak musafir, dan tidak ada izin syariat, tapi dia tidak mau menjalankan, orang yang tidak mau menjalankan puasa Ramadan, termasuk orang asi maksiat kabiroh. Orang yang maksiat dengan maksiat yang besar agar kita kaum muslimin dan muslimat sejak anak-anak yang sudah balik wajib bersiap sedia menerima tugas kewajiban dari Allah SWT untuk ia lakukan sebagaimana yang sudah disyariatkan oleh Allah SWT. Malah kita-kita ini harus merasa senang, merasa gembira bahkan merasa syukur kepada Allah SWT yang kita diberi beban kewajiban-kewajiban ibadat oleh Allah SWT karena inilah merupakan as-siratul mustaqim ini merupakan jalan yang lurus demi untuk membawa kita kepada kejayaan, kemuliaan dan keselamatan dunia sampai dalam alam akhirat puasa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan amal perbuatan dalam Syariat Islam yang ringan serta enteng. Karena kalau kita pelajari benar-benar puasa itu tidak masuk golongan amal. Tidak masuk golongan ibadat perbuatan. Nah, kenapa? Karena puasa itu dalam segi bahasanya ya yasum sauman Wasiyaman Maknanya Amsakan yumsiku imsakan mencegah sesuatu Ngeker Orang yang tidak mau bicara sama sekali Kita katakan soma anil kalam Kuda yang tidak mau makan sama sekali Kita katakan soma anil akli Dalam segi bahasa. Bahasa ini dipakai oleh Islam. Karena sebelumnya Islam diturunkan oleh Allah SWT dan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, bahasa Arab itu sudah ada. Nah, lalu digunakan oleh Allah menjadi bahasa agama Islam. Nah, maka kita harus mengetahui lebih dahulu segi bahasanya apa maknanya. Termasuk soma tadi. Kemudian dalam syariatnya, syar'an atau istilahan dalam syariat, asal atau asyar puasa itu al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i wa jami'il mufaddilati min al fajri ila hurubis syamsi biniyatin maksusah mencegah makan minum bersetubuh dan segala yang membatalkan kepuasan mulai fajar sampai maghrib dengan niat yang tertentu. Nah, karena imsak, karena mencegah makan, mencegah minum dan sebagainya, maka puasa itu tidak masuk amal tapi masuk tarawuk. Tarawuk itu diambil dari kalimat taroka yatruku tarkan, artinya meninggal Maka itu puasa itu tidak ada amal perbuatannya. Lain kalau sholat, sholat ada amal perbuatannya, berdiri, baca fatihah, ruku, ya, tidak sujud dan sebagainya. Zakat, ada amal perbuatannya, membagi uang, membagi emas, perak, beras, jagung, unta, sapi, kambing dan sebagainya. Haji, ada amal perbuatannya, tawaf, sa'i, lontar dan sebagainya membaca Al-Quran ada yang dibaca ada suaranya berzikir juga demikian tapi kalau puasa ada apa tidak ada amal perbuatannya maka itu puasa tidak ada tandanya dan tidak dapat dilihat oleh siapapun maka sebetulnya tidak ada yang mengetahuinya hanya Allah subhanahu wa ta'ala maka kalau kita membaca hadis di sana ada hal kutsi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa yang difirmankan oleh Allah dan hadis qudsi yang diriwayatkan dan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu amal ibni Adam lahu illa fa innahu li wa ana ajzi bih semua amal perbuatan manusia untuk dirinya kecuali puasa untuk aku dan akulah yang mendorong pahala padahal semua amal perbuatan kita ini semua amal ibadah kita ya untuk Allah dan karena Allah tetapi mengapa oleh Allah SWT disebutnya Ulu amal ibni adama lahu illa saum fa innahu li wa an azibih. Memang semua amal perbuatan ibadah kita ini dapat kita saksikan, tonjolkan, tampakkan dan dapat dilihat oleh siapapun karena ada coraknya, ada bentuknya, ada amal perbuatannya. Kecuali puasa. Nah, puasa tidak ada yang tahu sama sekali. Hanya Allah Subhanahu wa taala maka itu oleh Allah ditingkatkan pahalanya tidak sekian tidak sekian tapi Allah berfirman wa ana adzibih dan akulah yang memborong pahalanya begitu juga hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan kulu amal ibni adam yudha'af illa saum semua amal perbuatan manusia dilipat ganda. Bagaimana dilipat gandakan? Dalam hadis itu dijelaskan al hasanatu bi asri amsalihah ila sab'i Perbuatan baik atau hasanah satu dilipat gandakan oleh Allah sampai sepuluh. Ada kalian sampai ila sab'i mi'ah sampai tujuh ratus lalu dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jal illa saum fa li wa ana azibih yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli kecuali puasa maka aku Allah yang memborong pahalanya karena orang itu meninggalkan makannya syahwatnya karena aku nah, di sini kita dapat mengetahui nilai dan derajat kita Walaupun orang umpamanya pamer memberitahukan pada kawannya, "Saudara, saya ini puasa." Kalau orang tanya, "Jadi sampai puasa?" "Iya, apa tandanya?" Apa jawab? Ada orang memberitahu pada kawannya, "Pak, saudara, saya ini hari puasa." Ditanya oleh kawannya, "Kalau sampean puasa, apa tandanya?" Tidak ada tandanya. Nah, jelas bahwa puasa ini ada suatu amal perbuatan yang dijadikan oleh Allah sedemikian rupa tadi. Maka kalau kita jelaskan amal perbuatan puasa ini tidak ada amal perbuatannya tidak ada tanda-tandanya lain sholat dan sebagainya kalau gitu puasa ini ada enteng dan jelas orang bekerja kalau orang itu bekerja membuat apa-apa, wah ini ada tenaga yang dikeluarkan, ini berat. Tapi kalau orang tidak bekerja mengangkut dan diam, wah ini enteng. Sudah jelasnya. Orang makan dengan tidak makan, enteng mana? Lebih enteng tidak makan. Kalau makan mengunyah, lalu menelan, minum dan sebagainya. Kalau tidak makan kan diam. Tapi mengapa puasa itu dirasa oleh kebanyakan orang berat karena mencegah keinginan dan kesukaan serta kebiasaan hawa nafsu. Oleh sebab itu, oleh Nabi Muhammad SAW dijelaskan asalmu sawmu nisfus sabri wasabru sabru nisful iman Puasa itu seperdua atau setengah dari kesabaran dan kesabaran itu seperdua atau setengah dari keimanan. Kalau begitu, puasa itu seperempat keimanan. Mengapa disebut asaumun nisfu sabar? Separuhnya atau seperduanya atau setengah kesabaran. karena puasa itu menekan nafsu, mencegah nafsu dari kebiasaannya, dari kesukaannya, dari keinginannya. Nah, menekan nafsu, menahan nafsu ini ini dinamakan sabar. Karena asabru huwa hasil nafsu. Sabar itu menekan, menahan nafsu. Nah, maka kalau orang <clears throat> sanggup menahan nafsunya, sanggup memerangi nafsunya, sanggup mencegah keinginan nafsunya atau kebiasaannya, maka dapat dan merasa mudah seringan menjalankan puasa. <clears throat> Apalagi sudah puasa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Nabi Muhammad SAW sudah diperingan oleh Allah. Sebab kalau dahulu dan dalam permulaan adanya kewajiban puasa lalu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya bukan dari fajar sampai maghrib tetapi dari isak sampai maghrib nah, jadi puasa dahulu itu dari isak sampai maghrib malah kalau sudah datang maghrib lalu orang tertidur sebelumnya berbuka sebelum makan sebelum minum tertidur sudah tidak boleh makan lagi sambung puasa. Jadi mulai Isya sampai Maghrib Kita bisa bayangkan Isya sampai Maghrib puasa Dan kalau datang Maghrib Orang belum berbuka Karena lelah, capek dan sebagainya Lalu tertidur Sudah tidak boleh lagi makan dan minum Sambung puasa Hingga terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW Ada orang yang bernama Qais bin Sirma Qais bin Sirma seorang sahabat Pekerja agak berat kerjanya ada yang petani atau kerja dalam perkebunan karena kota Madinah kota perkebunan kota pertanian lain Mekah pada bulan Ramadan dia berpuasa dan keadaannya tidak cukup atau dikatakan fakir miskin waktu dia menjalankan puasa sampai maghrib datang ke rumah tanya pada istrinya eh kamu punya apa untuk takjil untuk berbuka Kebetulan Rasul jawab tidak punya apa-apa. Jadi untuk takjil, untuk berbuka tidak punya apa-apa. Lain kalau kita ini kalau waktu takjil, masya Allah sak tumpuk. Ini tidak punya apa-apa. Seorang sahabat Nabi zaman itu menjalankan puasa. Akan berbuka tanya dulu pada istrinya, kamu punya apa untuk takjil, untuk buka? Istrinya tidak punya apa-apa. Kata istrinya segala sampai istirahat dulu, saya akan keluar mencarikan air dan apa yang ada untuk keluar mestinya mau cari air mau cari apa mau buka nah si orang ini Kais bin Salman karena ada kerja berat dan puasa awalnya begitu dia berbaring akhirnya tertidur jadi akhirnya tertidur datang istrinya bilang suaminya sudah tidur nah kalau sudah tidur tidak boleh makan tidak boleh minum maka istrinya mengatakan wah khaybatan lakwah celaka celaka sampai sudah tidak boleh makan kedahuluan tidur kecuali tidur sudah tidak boleh makan tidak boleh minum sambung puasa tapi itu sahabat tetap puasa walaupun begitu tetap puasa dia tetap puasa terus sampai tengah hari eh, harinya kerja lagi tengah hari jatuh pingsan sematu karena hampir dua hari dua malam dong jatuh pingsan lalu beritanya sampai pada Nabi Muhammad SAW adanya sabab musabab ini, adanya kejadian ini, jadi sahabat menjadi lakon di sini. Turunlah ayat. Di antaranya kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Makanlah kamu dan minumlah kamu sampai kedatangan fajar. Nah, sebab itu malam dibebaskan oleh Allah SWT untuk kita makan dan minum sampai panjang. Kalau sudah panjang, summa atimmu siyama ilal lail. Lalu sempurnakanlah puasa sampai malam. Jadi sejak itu puasa yang diwajibkan oleh Allah SWT sudah diperingan hingga menjadi dari fajar sampai maghrib. Ini sudah malamnya nggak puasa. Jadi puasa yang demikian sudah dipingat oleh Allah tapi pahalanya tetap besar. Puasa apa saja. Nilai dan pahalanya besar sekali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Man sama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina khaifan Barang siapa yang berpuasa di jalan Allah, artinya karena Allah, maka ia dijauhkan oleh Allah dari api neraka dalam jarak perjalanan 70 tahun. Jadi akan dijauhkan sejauh-jauhnya oleh Allah dari api neraka. Kalau kita berjalan kaki dua hari 100 kilo, wah ini 70 tahun berapa kilo? kita. Ini satu hal. Apalagi puasa dalam bulan Ramadan yang sudah begitu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas kalau kita puasa sangat ringan dan sudah diperingat oleh Allah serta pahalanya besar sekali. Kemudian puasa yang telah diwajibkan oleh Allah ditetapkan pada bulan Ramadan, bulan Ramadan itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW bagaimana nilainya. Pada akhir bulan Syaban, Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam khutbahnya, "Atakum Ramadan syahrul mubarak." فرض الله عز وجل عليكم الصيام تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم Sungguh kamu kedatangan bulan Ramadan Bulan yang berbarokah. Jadi bulan Ramadan ini disebutnya oleh Nabi Syahrul Mubarak, bulan yang berbarokah. Apa al-barokah? Sudah sering saya terangkan. al itu hiya al-fadlu wa ziyadah. Keutamaan dan kelebihan itulah dinamakan barokah. Semua yang berkeutamaan dan berkelebihan itu namanya barokah Nah kita itu semuanya membutuhkan barokah di dalam segala persoalan kita Dalam segala bidang kita, dalam segala keadaan kita Sebab kalau kita mendapatkan barokah, wah itulah kejayaan dan kemuliaan serta kenikmatan Tapi kalau orang tidak mendapat barokah, ya sudah membunuh Inilah kerugian Termasuk barokah, anggap rumah tangga Orangnya lima, lalu menanak mas, nasi hanya satu kilo cukup buat siang malam dan masih ada lebih ini barokah rumah tangga yang lain ya juga lima orang ya sama menanak nasi malah dua kilo untuk malam sih tidak cukup ini yang tidak barokah begitu juga barokah waktu barokah umur ada dua orang sudah masuk pondok santri mengaji belajar ilmu sampai lima tahun yainya ya itu gurunya ya itu jamnya pelajarannya ya sama lima tahun tapi yang satu keluar jadi orang alim jadi kiai tapi yang satu keluar jadi maklar biasa tidak dapat ilmu yang sesungguhnya mengapa apa kiai tidak adil apa kitabnya tidak cocok apa bagi tidak ini masalah barokah barokah yang lima tahun ini barokah waktunya barokah ilmunya keluar jadi ulama jadi kiai tapi yang ini jadi apa tidak jadi apa kenapa nah, ini kira barokah orang punya anak lima wah sudah susah kerja semua tiap bulan menjamin orang tuanya lima puluh ribu satu anak belajar untuk ibu bapaknya lima anak berapa Dua ratus ini anak apa ya anak barokah ada orang sama anaknya yang lima, jangan lagi memberikan lima puluh ribuan, jangan lagi memberikan belanja. Sepedanya bapaknya dikembang kainnya dicuri, digadek, ganyang terus. Itu anak tidak apa? Tidak barokah. Orang punya istri, wah sudah belajar sedikit ya cukup, belajar banyak ya cukup, keadaannya baik. Ini istri apa? Ada istri ngomel terus dia belajar sedikit komen, banyak kurang. Wih, bagaimana? Ini namanya contoh oh suami. Ada suami barokah. Jadi bisa mengusir rumah tangganya baik, meningkatkan. Ada yang nggak barokah. Nah ini, jadi kita ini semua membutuhkan barokah. Jadi waktu barokah, rezeki barokah, umur barokah, dan semua ini kita butuh barokah. Sampai doa mendoa kita ini orang-orang Islam, dikat juga dengan barokah. Apa? Tiga yang sudah sering saya terangkan. Salam, keselamatan, kerahmatan, baror, ya. Assalamu alaikum, keselamatan. Warahmatullah, rahmat. Wabarakatuh, malah dijama ini. Tidak, wabarakatuh. Kenapa kalau assalamu alaikum mufrad. Warahmatullah, mufrad. Wabarakatuh, beberapa barokah. Nah, memang kita ini membutuhkan barokah. Nah, sekarang kita diberi oleh Allah Subhanahu taala sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW Atakum Ramadhan syahrul mubarak kamu telah didatangi bulan Ramadhan, bulan Ramadhan itu bulan yang berberkah kalau kita sudah tahu demikian ini kita akan mendapatkan Ramadhan pasti senang pasti gembira Apalagi senang saja itu sudah membawa kita kepada kejayaan dan keuntungan. Dilebur dosanya oleh Allah, ditingkatkan derajatnya dan sebagainya. Termasuk barokahnya Ramadan. Dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Permulaannya rahmat diturunkan oleh Allah. Tengah-tengahnya maafirah pala bulan dosa dibagikan oleh Allah. Akhirnya pembebasan atau kemerdekaan dari api neraka. Malah pembebasan dari api neraka ada hadis yang menjelaskan setiap malam. Jadi kalau kita ambil tanggal 1 sampai tanggal 10 ini rahmat dicurahkan oleh Allah dan dituangkan. Tanggal 11 sampai tanggal 20 maafirah peleburan dosa Dibagikan oleh Allah Tanggal 21 sampai Lebaran pun minanna Pembebasan dari Allah Nah ini merupakan barokah bulan Ramadan Karena tiga-tiga ini yang diberikan oleh Allah khusus untuk bulan Ramadan Lainnya juga ada rahmat dan sebagainya Tapi lain daripada bulan Ramadan Termasuk barokah bulan Ramadan amal perbuatan kita ini ditingkatkan nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperbesar serta diperbanyak. Kalau kita ini hari dalam ibadah karena kita dalam majelis taklim anggap satu jam. Nanti kalau kita mengaji semacam ini dalam majelis taklim, dalam ibadah ya satu jam, tapi bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi tujuh Jadi amal-amal ibadah di luar Ramadan kalau satu di dalam Ramadan menjadi tujuh Jadi jelasnya amal-amal ibadat, amal-amal hasanat, amal-amal solehat dalam Ramadan dilipat gandakan menjadi kali tujuh maka jelasnya kalau wajib jelas naik 70 kalau sunnah malah sederajat dengan wajib karena perbedaan atau perbandingan antara wajib dengan sunnah 70 kalau satu menjadi 70 kalau 10 menjadi 700 sudah saya contohkan kalau orang membaca Al-Quran dan kita harus ahli membaca Al-Quran setidaknya setiap hari satu juz. Kita membaca Quran walaupun sedikit, toh ada pahalanya. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyi amsalihah la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun Walamun harful wa mimun harful Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran Maka ia mendapat satu hasrat Satu hasrat dilipat gandakan menjadi sepuluh Itu rata-rata Kata Nabi Saya tidak mengatakan alif, lam, mim, satu huruf Tidak tapi alifun, alif saja ini satu huruf, lam sendiri satu huruf, mim satu huruf. Kalau sekarang saya baca Quran, niat baca Quran, alif lam mim. Ini saja alif lam mim 30 ganjaran. Maka orang kalau baca Quran jangan menghilang wajah sedikit, tidak ada gunanya. Jangan Anggap mau kerja mau apa? Mau baca Quran mau kerja bagaimana? Ya duduk sebentar kalau hormat pada Qurannya atau boleh berdiri kiaman waktu dan sebagainya baca saja alif lam mim sudah berangkat kerja. Loh, kenapa? Sudah 30 pahalanya. Nah, 30 sekarang. Sekarang bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita baca Quran alif lam mim 30 kali 70 2100 berapa? 2100 jadi kita dalam dalam bulan Ramadan baca alif lam mim sudah 2100. Baca lagi alif lam mim ah, berapa? nah, berapa? 4200. Baca lagi. Ah, berapa? Ya terus kan baca terus. Hanya alif lam mim saja berulang kali. Sudah berapa? Begitu juga amal-amal lain. Jadi kalau sekarang 1 menjadi 70, kalau sekarang sepuluh menjadi berapa? Kalau sekarang 70 menjadi berapa? Begitu seterusnya. Nah, ini termasuk barokah Ramadan. Apalagi di dalam Ramadan berketepatan lillahi fi lailatun khairun min alfisyah. Ada malam yang lebih baik dari seribu bulan yaitu laitul Qadar dalam laitul Qadar kita membaca Quran lagi Alif Lam Wah ini berapa? Kalau kita ambil laitul Qadar Khairun min alfisar lebih baik daripada seribu bulan Anggap sekarang seribu bulan satu eh, Sebulannya tiga puluh malam Kan tiga puluh ribu Ini kita ambil total gampangan saja Padahal khairun lebih baik lagi. Anggap seribu bulan berarti tiga puluh malam. Dalam bulan Ramadan kita baca Quran yang nilainya menjadi kalau tiga huruf dua ribu seratus. Sekarang dalam Lailatul Qadar kita baca Alif Lam Mim. Ini Lailatul Qadar. seratus kali tiga ribu Kali kali ribu kali 30 ribu kalau 21 kali 3 sudah berapa? 63 63 nolnya berapa tadi? 6 nolnya berapa? 6 ya kalau sudah nolnya 6 30 kan ribu loh yang dulu tadi 2100 dua nolnya 2102 ya terus sekarang kita 30 ribu nolnya ke kan 4 24 jadi 21 kali 3 tadi 63 terus 0 dan 0 berarti berapa 63 ju, ju. baca Quran paham masuk Quran alif lam mim tiga, 63 eh, juta umpanya dilupakan uang itu taruh di masjid ditulis sana Siapa membaca Quran satu kali sekian, kalau Ramadan sekian, atau Qadar sekian, tidak ada orang tidur. nah ini benar. Enggak tahu dirupakan pisang begitu, berapa perahu Padahal ini pahala tidak bisa kita nilai karena masalah surga, masalah akhirat. Tidak bisa kita bayangkan sama sekali surga bagaimana ganjaran sekian sekian ini bagaimana? Kita tidak bisa bayangkan ini hal yang luar biasa. Sebab Allah sudah berfirman, "Adat ibadi ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar." Aku Allah telah mempersiapkan dan menyediakan untuk hamba-hambaku yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak bisa dibayangkan oleh hati dari luar biasanya di sini. Dan pahala tidak ditampakkan oleh sekarang, tidak diberikan sekarang. Wa ma tuwaffarna ujurakum yaumal qiyamah. Nah, nanti diberikan. Bukan kita membaca Quran hanya alif lam mim saja. Ya, sudah sekian juta. Nah, kalau sekian juta uang sudah berapa? Kalau belian berapa? Apalagi masalah surga. Nah, belum lain-lain. Jadi jelas bahwa bulan Ramadan bulan yang diistimewakan oleh Allah dan dijelaskan Nabi Muhammad SAW nilainya semacam itu. Termasuk adanya Lailatul Qadar. <clears throat> Dan Lailatul Qadar ini khusus oleh Allah diberikan pada bulan Ramadan. Sebagaimana tadi hadis menjelaskan lillahi fihi ai fi syahri Ramadan. Lailatun suatu malam khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar ini apa? Yang malam turunnya Al-Qur'an tadi malam turunnya Al-Quran itu yang dijadikan Lailatul Mubarakah dengan Lailatul Qadar walaupun Qurannya selesai tapi malamnya itu setiap tahun di dalam bulan Ramadan oleh Allah dihadiahkan pada umat Nabi Muhammad SAW agar umat Muhammad dapat meningkatkan amal perbuatannya walaupun umur mereka pendek-pendek umur Muhammad ini tidak sama dengan umur umurnya umat umat zaman dahulu dahulu kan dahulu ratusan ada kan seribu ratusan umat kita ini umat Muhammad ini paling-paling ya seratus dan sebagainya lebih dan rata-rata enam puluh tujuh 70 nah tapi diberi oleh kesempatan hingga dapat mengalahkan umat yang dahulu yang mau sekian dengan adanya bulan Ramadan dengan adanya Lailatul Sebab Allah memberikan al Qadar karena Nabi Muhammad SAW zaman dahulu ada orang <coughs> mujahid muslim Bani Israel berjuang perang visabilillah non-stop seribu bulan nah kalau seribu bulan itu berarti 83 tahun 83 tahun perang terus memperjuangkan agama Allah jihad visabilillah sahabat merasa kecewa gimana kita kita ini kita ini umur umur kita sekian ini belum itu belum mana bisa mengalahkan itu kecil hati sahabat turun ayat inna anzalna fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr alfi syahrnya orang itu nah ini yani lailatul qadar khairun min alfi syahr lebih baik dari seribu bulan orang yang yang jihad mujahid muslim Bani Israel yang berjuang perang bilang bela agama Allah non stop sampai subuh ini satu malam dapat lebih baik dari itu nah inilah kemuliaan Allah Muhammad diletakkan jadi malam itu yang kalau Quran atau Qadar itu sekarang diberikan setiap tahun <coughs> maka kalau kita mendapatkan atau Qadar sekali saja umur kita ini sudah sama dengan 83 tahun sholat dua rakaat pada Maulidul Qadar. Sama di kita sholat dua rakaat dalam masa 83 tahun. Kalau setiap bulan Ramadan kita mendapat Lailatul Qadar sampai 10 Ramadan, berarti umur kita sudah 830 tahun. Kalau 20 tahun berapa? Kalau 50 tahun berapa? Mulai balik dulu wa ahli badan. Terus Kapal satu kodar sama tahun. Sekarang umurnya sudah 80. Baliknya umur 15. 80 potong 15 kali 65 ya 65 tahun 65 kali Lailatul Qadar jadi 83 kali 65 berapa umur <laughs> jadi kamu lihat kalau 8 kali 6 saja sudah 40 Wah ini sudah 40 berapa ini? Di nah, sini. Jadi umat Nabi Muhammad SAW sangat dimuliakan oleh Allah. Tapi kesempatan kalau tidak dapat kita gunakan, kata Nabi Muhammad SAW, "Faman hurima khairaha faqad hurim." Barang siapa yang tercegah dari kebaikan Lailatul Qadar, maka sungguh dia itu orang mahrum mahrum itu orang sial apes jadi orang mahrum itu orang bagaimana mahrum contohnya mahrum itu begini kalau ada hal yang baik yang meridhoi Allah selalu gagal terus kejuan mungkar maksiat kok gangsan nah ini jadi kalau yang baik ya ibadah toat pengajian pokok muncul ke Allah waduh gagal ngaji repot, mau jamaah Jumat repot, selalu gagal. Nontok gampang. Tombok gangsar. nah <laughs> ini kamu kan gangsar. Ini oh, ini orang mahrum. Lawannya mahrum Mas'ud. Aku Mas'ud itu orang ber, Bapak bahagia bejo. punya anak jangan dinamakan mahrum, namakan Mas'ud saja. Nah ini jadi mahrum itu sial, Mas'ud bahagia untuk lain. Maka Nabi bersabda, "Faman hurima khairoha faqad hurim." Sebab pada Lailatul Qadar, bulan Ramadan, dalam Lailatul Qadar tidak mendapatkan kebaikan. Bahkan dia mungkar maksiat, muncul dan sebagainya. Nauzubillah. Nilai dosanya juga diperbesar oleh Allah SWT. Dalam peraturan syariat, di mana tempat ibadat ditingkatkan nilainya dan di mana waktu saat ibadat dinilai ditingkatkan nilainya Begitu juga perbuatan dosa muka maksiat. Sudah saya contohkan. Ada yang sholat di alun-alun, yang sholat di dalam masjid jamek, masjid. Afdal mana? Dalam masjid. Ada yang mabuk minum arak di alun-alun, dosa besar. Ada yang mabuk di dalam masjid jamek, lebih dosa mana? Di dalam masjid. Sama tempatnya. Waktu jam begitu. Di luar Ramadan, orang biasa ibadah. Dalam Ramadan nilainya tadi sebagaimana tersebut. Sekarang di luar Ramadan orang maksiat. Dosanya besar. Di dalam Ramadan orang maksiat tentu lebih besar. Lailatul Qadar orang ibadah nilainya khairul alfsyahr tadi. Pada malam Lailatul Qadar orangnya mencuri atau mabuk. Bagaimana dosanya? Tepat Lailatul Qadar mencaci maki orang tuanya bagaimana? Nauzubillah. Nah, maka fakat faman hurima khaira fakat hurim. Barang siapa yang tercegah dari kebaikan malam Lailatul Qadar, maka ada orang mahrum. Nah, maka dengan demikian ini kita dapat mengetahui bahwa bulan Ramadan, bulan yang barokah di antara barokahnya apa yang tersebut, yang tersebut tadi, demikian juga dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan kalau datang tanggal bulan Ramadan tufattahu fi abwabus sama ada yang lain abwabul jinan abwabul jannah pintu-pintu langit <clears throat> pintu-pintu surga dibukanya semua oleh Allah SWT malah ada hadis yang lain surga dihias luar biasa demi untuk menghormat Lailatul dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lalu pintu-pintu neraka ditutup semua. Tidak ada yang dibuka sama sekali. Lebih daripada itu, waktu halu fi maradatu syayatin. Ada hadis yang lain, wa suffidat maradatul jinni wasyayatin. Pada bulan Ramadan, setan-setan dan penjahat-penjahat jin dibelenggu. Ditangkap semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau punya musuh, musuh jahat. Mau dengar berita mau musuh kita ini akan di, dicari polisi, akan ditangkap. Kita mesti merasa apa? Senang. Malah mengatakan buku dangdang dangdang ditangkap, lekas-lekas ditangkap. Kan itu musuh jahat itu suka mengganggu pelampung dan sebagainya. Ada berita akan cari polisi akan ditangkap. Kita mesti senang. Sekarang ada berita dari Nabi Muhammad SAW bahwa musuh kita yang sangat yang keras akan ditangkap besok. Siapa musuh kita? Adalah setan. Innahu lakum aduan mubin. Nur aduan mubin bagi kita itu oleh Allah akan ditangkap semua. Yaitu pada bulan Ramadan. Fihi tuhallu. Belenggu diikat setan-setan dan penjahat sini. Jadi kita merasa aman nanti dalam Ramadan. Aman. Tidak ada setan mengganggu kita dan sebagainya. Kadang-kadang orang tanya, sampai mengatakan begitu, apa buktinya? Tanya apa buktinya? Buktinya apa? Kalau setan saya dibelenggu semua. Buktinya kita kita bisa merasakan. Kita ini kalau tidak di luar Ramadan, ini ada sifat malas ibadah berat ibadah, Tapi kalau Ramadan coba rasakan enteng ibadah itu. Yang biasanya tidak baca Quran akan baca Quran berat. Kalau Ramadan malah enteng baca Quran yang biasanya tidak senang ada di masjid kalau sudah Ramadan senang ke masjid malah tinggal di masjid agak lama malah senang kalau tidak setelah salam habis jumatan buyar tapi kalau Ramadan malah senang sudah tidak mau pulang enak di masjid berbaring sana ngeleset sana tidur sana tidak aku <laughs> Oh ya, biar bulan Ramadan fakir akan memberikan fakir miskin tetangganya berat. Tapi Ramadan tidak, malah enteng memberikan ini. Ada dorongan. Nah ini berarti kita-kita ini kalau di luar Ramadan masih terganggu oleh setan. Tapi kalau di luar Ramadan, nah ini kita merasa enteng. Coba nanti ini bisa dirasakan sendiri. Keentengan kita ber beribadat di luar Ramadan dan di dalam Ramadan. Jelas lebih enteng dalam Ramadan. Itu sudah rasa ada ada ada kalian lagi yang lebih jelas lagi kalau tidak Ramadan ada jamaah kita atau kawan kita dari kaum muslimin laki atau perempuan musal la sholat, wala ibadat, wala masjid, wala langgar, wala ngaji, wala wala sudah. Sudah. Datang bulan Ramadan mandi bersuci lalu pakai pakaian macak santri. Sopo masjid. Sudah ke masjid, ke langgar, sholat, ibadat, ngaji, mengikut pengajian dan sebagainya kadang-kadang dapat mengalahkan santri lama nah, kita bisa bayangkan ini kenapa kawan ini teman ini jelas ini orang kenapa sekarang ya dan dalam apa dia mandi pakai bersih terus nyantri kita tahu kalau gitu kawan ini muslim orang Islam tapi dia ini tertangkap oleh setan selama 11 bulan hingga berat sholat berat ini sampai mursal sekarang syaitannya dibelenggu semua, diikat semua oleh Allah SWT dan dibuang oleh Allah SWT. Orang ini lepas, ocul ini. Jadi orang yang lepas dari gangguan syaitan, kembali jiwa Islamnya, jiwa santrinya toat terus. Nah, kalau ada orang begini jangan kita celah, jangan kita katai, jangan kita hina. Kita bersyukur, alhamdulillah selamat ini orang dari gangguan syaitan, masuk Ramadan. Lalu kita harus ingat, kalau tidak kita tolong, tidak kita bina, tidak kita jaga, nanti malam hari raya setannya lepas lagi dicengin. <laughs> Dicari lagi oleh setan ini, harus berhati-hati. Jadi kita harus bina. Sebab malam hari raya selesai Ramadan, setan dilepaskan lagi. Nah, biasa makhluk Allah ini, setan dan manusia juga. Kalau sudah jahat ditangkap, habis ditangkap dikeluarkan. Ini mesti mengancam. Anggap kita punya musuh, tangkap sekarang. Wah, kita senang bangga. Keluar ini, kita mesti apa? Dek-deki. Ngancam sini ngancam, awas ini Ini karena sudah merasa dia tersiksa, lanjian di, di, di, ditahan, sekarang keluar mesti mengancam lagi, lebih jahat lagi. Nah, tadi setan ditangkap semua, malah darahnya dikeluarkan, ini ngancam lagi. Mana orang-orang dulu? Nah, cari ini Ini setan manusia juga begitu lah kita harus waspada terus yang sudah dikeluar wah ini hati-hati ini bisa mengancam ada lagi dengan cara dia bagaimana siasat wah setan-setan keluar malam raya cari mana orang dulu dilihat masih di masjid tunggu di luar masjid keluar pegang sudah wah ini orang dulu dibisiki lere dong puasanya sudah tidak ada ganti pakaian pulang digeret mau setan ini pulang ganti pakaian santri tadi sudah ganti ganti pakaian malam besok setan cari Honda suruh cari Honda tak punya pinjam malam biaya ini udah dapat Honda ngebut satu malam sudah ngebut sudah bongkar maksiat masya Allah lah takbiran wala itu wala ini sudah akhirnya tiba pulang tidur sudah tidak saudara ya keluar ya Orang yang keluar, dia bangun, oh, bangun, minum, mandi, dan sebagainya, main uang sudah begini. Terus pantatan. <laughs> sudah musafalah Begitu sudah sampai setahun. Ramadan tobat lagi. Nah, ini tandanya. Jelas ini kru setan. Loh kalau sudah begitu kita harus hati-hati. Harus waspada. Kalau sudah setan ditangkap, Alhamdulillah. Malam hari ya harus waspada kita. Setan dikeluarkan semua. Lebih jahat lagi. Nah, maka harus khudu hadrakum. Orang bantah kadang-kadang. Nah, ya kadang-kadang begitu. Tapi mengapa dalam Ramadan masih ada orang mursal? La sholat, wala ibadah, iya mabuk, iya macam-macam. Padahal Ramadan katanya setan di berbudi. Kok masih ada orang begitu? Mencaci maki orang tuanya dan sebagainya. Begitu perbuatannya yang mencuri, yang khianat, yang ngentit dan sebagainya pada bulan Ramadan ini bagaimana katanya setan gitu. Ya dibelenggu itu lebih jelas lagi bahwa orang itu sudah tidak lagi diganggu oleh setan orangnya itu setan. <laughs> loh kenapa kok begitu karena jiwa setan itu bukan hanya bangsa jin saja jiwa setan itu minal jinnati panas apa nasib ya orang gasir gitu eh ini anas jadi minal jinnati wan nas syayatinul jinni wa syayatinul insi maka jiwa manusia kan tiga loh nafsun malakania jiwa kemalaikatan jiwa suci nafsun bahimia nafsu atau jiwa hewan hum kal an'am ada nafsun syaitaniyah bukan kal an'am saja balhum awalu ini jiwa syaitaniyah jiwa jahat jadi nafsu malakaniyah nafsu bahimiyah nafsun syaitaniyah nafsu malakaniyah wah ini jiwa suci meningkat meningkat ta'aruf ma'rifat pada Allah ngabdi pada Allah jiwa bahimia itu tidak mikir apa-apa pokoknya makan, minum, tidur, kawin, beranak mangan ngombe turu mana tidak mikir apa-apa Pokok berasnya penuh gula kopinya penuh baku kinanya penuh rokoknya penuh ban sehat afiat anak seger waras duduk cangkruk sama sedar seduh mikir apa? tidak mikir apa, -apa. la ibadat wala sholat wala dakwah islamiyah wala perjuangan la akhirat wala swargo wala badil atau apa-apa pokok sandang pangan papan sudah tidak mikir apa, -apa. Ini humkal an'am. Nafsul hayawan. Lebih lagi itu nafsul syaitania, sifatnya selalu jahat, mengganggu orang dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya menentang hukum Allah dan sebagainya. Lain nafsul syai syaitannya. Nah, manusia nafsul syaitannya lebih bahaya dari syaitan-syaitan biasa. Kalau syaitan biasa kita katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ila imma yanzaghannaka شيطان إما إما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله نزغ إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله kita kata a'udzu billahi minasyaitonir hilang tapi kalau syaitan insi a'udzu billahi minasyaitonir tapu itu bagaimana ya ini lebih bahaya Nah, di dalam bulan Ramadan setan-setan dipeluk penjahat setan dipeluk semua sudah kita merasa aman masih ada orang berbuat begitu Ini nafsun syaitan. Ini nah, jelas. Jadi dalam bulan Ramadan yang begitu nilainya dan barokahnya diberikan oleh Allah SWT kepada kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka kita menghadap bulan Ramadan harus dalam senang dan gembira terutama nanti menerima tugas kewajiban dan anjuran-anjuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah untuk ini kesemuanya kita harus selalu merasa senang dengan keyakinan yang kuat dan kita harus bersiap sedia untuk menerima tugas kewajiban dan anjuran Nabi Muhammad SAW dan untuk pelaksanaannya harus kita minta tolong dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa ibadat, tidak bisa taat dan tidak sebaik kalau tidak pertolongan dari Allah. Maka itu Allah memerintahkan kita saat berhari kita adakan pernyataan. Iya karena butuh, wah iya kan nasta'in. Kenapa? Artinya kita ini semua menyembah pada Allah, tidak dapat kita menyembah pada Allah, ibadah pada Allah kalau dia tidak ada pertolongan dari Allah. Jadi iya kan nas ta'in. Nah, minta tolong pada Allah. Kita ibadah dan minta tolong pada Allah. Nah. Jadi kalau kita simpulkan tiga pokok Pertama kali harus kita merasa senang dan keyakinan yang kuat Akan menerima tugas kewajiban dari Allah SWT termasuk Ramadan Dengan segala kandungannya Nomor dua harus siap sedia untuk menjalankan. Nah, demi pelaksanaannya minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Saya demikian nah, dahulu dan insya Allah minggu muka kita lanjutkan apa yang ada sampai pautnya dengan amalia amalia Kemudian ada beberapa permohonan Fatihah ada yang sakit, ada ujian dan ada hajat dan sebagainya semuanya dengan barokah Fatihah dapat berhasil dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Lalu ada beberapa pertanyaan dalam minggu-minggu yang lalu Bagaimana kalau orang tidak menyapa saudaranya Artinya memutuskan sanak hubungan Atau tidak tegur sapa Orang yang tidak menyapa atau tidak tegur sapa dengan atau bersama sesama muslim, apalagi saudaranya sekandung, apalagi anggota rumah tangganya adalah dosa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man hajar akhahu fauqa salatin famata fahuwa fin nah siapa yang memisah akhirnya tidak tidak menegur siapa pada saudara sesama muslim sampai tiga hari umpamanya mati mati dalam neraka apalagi saudara sendiri kecuali kalau tindakan pembekotan dan misal ada tindakan pembekotan zaman Nabi Muhammad SAW ada tiga orang Ka'ab Malik ada Al-Bahili, ada Al-Amini karena dari ikut perang Badar, eh, perang, perang Tabuk tidak ada alis apa-apa terus oleh Nabi dari pembekotan sampai 50 hari dibekot orang sekota Madinah sampai 50 hari baru turun ayat terima tobatnya baru jadi kalau dasar pembekotan pembekotan begini punya saudara disuruh sholat tidak mau, suruh ngaji tidak mau, ibadah mursal saja. Kata saudaranya kamu sudah saya beritahu berapa kali. Kalau kamu masih begini, jangan bicara dengan saya. Sudah, saya tidak akan bicara padamu, kamu jauhkan. Ini boleh. Ini namanya tindakan apa? Pembekotan. Ini boleh. Dasar takzir, dasar hukum, takdir. ini boleh. Tapi kan tidak ada apa masalah, masalah kecil. Hanya mau lihat bukunya atau pakai sepedanya, sudah tengkar, sudah tidak bicara, ini haram. Nah, ini namanya qatur rahim namanya. Nah, ini ada haram dan besar haram malah berbahaya kalau dalam rumah tangga dan orang itu berbuat begitu itu menyebabkan merosotnya rezeki dan tidak barokahnya umur sebab Nabi Muhammad SAW bersabda man aro man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa lahu fi atharih fal yasir rahimah barang siapa yang mau diluaskan rezekinya dan diberkaya dan dipanjangkan umurnya supaya menyambung sanak fal familinya jadi jangan sampai ada yang walaupun di sesama orang lain sesama sama Islam tapi orang lain, apalagi dengan saudara lain, apalagi dengan orang tuanya sekali. Nauzubillah. Jadi orang tuanya satu. Nah, harus berarti yang jahat. Tangganya jahat. ya? Kalau tetangganya jahat, sampai pelanggaran dan sebagainya, umpamai pembekotan tadi, hukum pembekotan boleh tapi kalau tidak sampai begitu, ya biar dia jahat, kita jangan jahat. Ya, kalau, kalau begitu ya lebih baik diam saja. Gitu ya. Nah, ini jadi ada hukum pembekotan kalau disopol ditegur Pak baik atau dari mana sampean marah dia ya wah ini kaget <laughs> lagi lagi bagaimana ditegur kok marah kan tadi gak Nah kalau sudah begitu, ya kita ini harus minggir. Tapi bukan kita yang berbuat jahat pada ya dia, kita tidak boleh berbuat jahat. Malah begini, kata Nabi Muhammad SAW, ahsin ilaman asa'a ilaika. Berbuat baiklah kepada siapa yang berbuat jahat padamu. Buat <laughs> ahsin, ini hadis. Ahsin ilaman asa'a ilaika berbuat baiklah kepada siapa yang berbuat jahat padamu. Nah ini supaya kita ini jangan berbuat jahat. Jadi walaupun orang berbuat jahat kita ini Apalagi nanti dalam puasa. Nah, kan nanti ada dalam hadis fa'in qatal ahadun awsab fa'in sabu ahadun aw qatalu falyaqul inni mru'un salim. Dijak ajak bertengkar, dicaci maki supaya jawab saya ini orang puasa tidak akan layak. Nah. Jadi tonggo jahat kita jangan jahat dia, malah ini melebur dosa kita dan menambahkan pahal. pahala. Nah, kita enggak, kalau kita tegur berbahaya, ya jangan kita tegur, memang berbahaya. Itu istilahnya dakwah jawi. ya, dijawil ya Pak. Pak ini berbahaya, jangan dijawil kan gitu loh. Kenapa dijawil? Wah seribu manis makannya. Kalau gitu ya jangan dijawil, jangan ditegur. Kalau memang bahak, ya itu namanya daf, dakul sit. Kedua, orang bertanya bagaimana hukumnya makan laron. <laughs> Ini hasyarat, haram, laron, tawon, jangkrik, apalagi <laughs> nah, ini nah, termasuk ini hasyarat semuanya ini adalah haram, hasyarat, khobais. Nah ini harus hati-hati. Ya usum larut jangan cari larut nanti dipotong. <laughs> digoreng. Nah, ini. Ya ini. Jadi ini haram. Jadi ini itu sudah jelas sudah. sudah. Kemudian ada yang bertanya bagaimana hukumnya melihat TV. <laughs> Sekarang kalau melihat TV, TV-nya saja kena apa-apa TV-nya terkodak ini lihat halal seperti orang melihat lemari bagaimana oh, lemari dilihat ya tidak mau Oh ini mainnya Jadi lihat acara ya Acara tidak itu masalah lain Kalau acara itu halal buka, Ya halal Kalau acaranya haram ya Halal gampang saja Nah, lihat saja setel tek, wah ini berita halal, nggak apa-apa praktek wah ini pengajian halal tidak apa-apa diputar wah ini upacara Islam Mi'raj ya tidak apa-apa wah ini latihan apa militer ya tidak apa-apa di setel put joget bagaimana ya Wah sudah atau biduan nyanyi begini, wah gayanya begitu. Ya, <laughs> Iya. Eh, bagaimana sekarang? Nah, ini. Jadi kalau hain karena halalan fahalal, lun dia karena haraman faharamun. Sudah, ya sudah. Al hukmu ya turu ma'al illatihi. Wah ini ada haramnya, sudah. Ada haramnya itu sudah pun. Wah ini tidak ada, ada haramnya, tidak apa-apa. Nah, lihat saja. Jadi kalau setel, wah ini baik, tidak apa-apa. Setel haram, cepat-cepat tutup. Jangan dilihat setel, wah ini kita boleh. <laughs> Duduk mapan. <laughs> ya, ini saya juga berhati-hati. Apa saja. Ya, jadi kalau tanya, Mas, itu begitu. <laughs> Lalu kedua ada yang bertanya bagaimana orang laki pakai gelang, pakai cincin dan sebagainya. Jadi kalau orang laki itu memakai pakaian tasabuh dengan perempuan, tasabuh perempuan itu tidak boleh. Jadi karena Nabi la'anallahu almutasyabbihina minar minarijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bil rijal. Tapi kalau cincin orang laki memang sunnah bagi cincin, malah sunnah. Cuma cincin apa? Ah, perak. Jadi orang laki-laki disunatkan kalau punya pakai cincin perak sudah. Emas tidak boleh, emas khusus perempuan kalau bapak pakaian yang khusus, kalung apa kan khusus orang perempuan. Ada orang tidak ada kalungan. Kalung tasbih boleh. <laughs> Kalau mau kalungan, beli satu tasbih kalungan. Nah, nanti dia udah ambil sepuluh Itu baik. Kalau tidak mau yang satu saja yang seribu. Ya kan baik tuh. ada ada tasbih seribu. ya Jadi kalau anak-anak kita yang pakai kalung, ganti saja jangan pakai kalung ngocok, anu beli saya tasbih pakai kalung tasbih gantinya itu ya pakai baik biar kalung tasbih <laughs> Jadi di jero lagi jangan pakai kalung model perempuan gitu, kan sapu nanti pakai kalung pakai girang sekali akhirnya pakai gelang pakai binggel nah <laughs> ini bagaimana nah ini tas bin bisa haram dilaknat kan jadi pakai kalung yang boleh ya tasbih saja taruh kan nggak apa-apa jangan itu Na'udzubillah lebih lagi sekarang pakai kalung kalung kres. wah ini ini mau jadi apa nah ini kan itu orang Nasoro berislam nah ini mantasyabi biqomin fawa minhum na'udzubillah jadi harus berhati-hati jangan baik nah, kadang-kadang dia pakai pakai anak orang Islam laki-laki lagi kadang-kadang pakai kalung kalungnya na'udzubillah ada salib yang علم من ذهب بقول منه ridho itu saja ridho bil kufri kufur wa bil maksiat maksiat sama dengan orang Islam umpamanya ridho dengan ada kekufuran anggap menyambut hari kekufuran mau dia menganjurkan kekufuran menganjurkan ke, ke, kemusyrikan ini kan sama ar bil kufri kufur, hari kan berhati-hati ar bil kufri kufur, wa bil maksiat maksiat. ya, berhati-hati Kemudian bagaimana hukumnya orang memainkan alat-alat musik dan sebagainya, gitar dan sebagainya. Tentang telah itu sudah jelas. Alatul malahi al muharramah diharamkan oleh Allah SWT. Dalam Islam yang boleh hanya rebana terbana. Nah, ini boleh daf, malah ada hadisnya. Nah, Nabi mengatakan masalah nikah, aklun nikah, waj'alu fil masjid, wadribu alif bitufur pernikahan akad nikah taruhlah uh, umumkan jelaskan taruh di masjid gak bisa dan terbangi nah, ini boleh lain itu alatul malahil muharrama ini adalah haram di hadis Bukhari sana ada bab minum arak kata Nabi besok akhir zaman ada orang-orang dari umat saya ini menghalalkan sutra laki-laki menghalalkan komer menghalalkan zina menghalalkan ma'azif instrumen alat-alat tabuhan ini lain bisa akhir zaman muncul akhir zaman lalu orang itu dalam hadis itu nanti lupa jiwanya kiradatan wa khanazir jiwa kera dan jiwa khanazir nah ini berbahaya nah, jadi kita harus perhatian hati apalagi zikrullah dipakai modem itu itu persis Kristen coba orang Kristen di gerejanya kalau berdoa bagaimana nah, ini kita Nah, kita orang Islam, Rabbana zalamna begitu. Rabbana atina begitu. Ya Rabbi sallallahu ala Muhammad pakai begini. Ini namanya lapsul haqqi bil batil yang langsung ahli kitab dan orang Yahudi ditekor oleh Allah masalah nyampur aduk antara antara hak dan batal hak dan batal wala talbisul haqqa bil batil wa taqmul haqqa wa antum ta'lamun dan ini warisan jahiliyah. Orang-orang jahiliyah kalau perang ya, kalau perang orang jahiliyah itu perang. Nah, perang orang Islam dan jahiliyah. Kalau orang Islam perang dengan zikrullah dan sebagainya. Orang jahiliyah, wah ini biduan, biduan, kainat, kainat ini biduan, sangres. Sangres, sangres, penyanyi kiri semua. Wah ini yang menyanyi tabuan apa tuh, membangkitkan jiwa perjuangan sejahiliyah. Islam tidak, dikubur khusyuk pada Allah lain. Nah, ini mau waktu jahiliyah, oh, keluar dari kainah, dari macam-macam, pemabukan dan sebagainya. Nah ini kita harus berhati Jangan kita dimasuki oleh aliran yang bukan Islam dimasukkan demi mengusai Islam. Kalau sudah masuk, ini sudah kena, nanti Islam dengan Islam bentrok sendiri. Ini yang mau, ini yang tetap pegang hukum, akhirnya bentrok sendiri. Yang nelpon yang kelis yang menginflutkan ini sunyi ini kita kebanyakan kemasukan sudah kebanyak kemasukan nah, akhirnya bentuk sendiri dalam tidak mau kembali kepada hukum kalau diperintahkan kamu tanya dulu jawab berputar wah tidak, tidak usah tanya kenapa lu terang lu tanya gak oleh rek jelas gak oleh lu gak perlu takut tanya nah, sampai begitu jadi kita berhati-hati sekarang dimunculkan nah ini jadi kita berhati-hati ahli Bukhari ahli soal lainnya dan sebagainya wah ini harus berhati-hati Jadi harus kita berhati-hati, harus kita kembali kepada hukum syariat. Karena orang di luar Islam dan Islam tidak mereka tarik dari Nasoro, jadi kafir tidak, dirusak dari Islam. Toh sudah sering saya katakan, sampai di khutbah Jumat akan pernah saya sampaikan. Pada tahun pada tahun 1909 1909 ada konferensi kaum sending ini penginjil Nasoro itu mengadakan rapat komprehensi di Gunung Zaitun di Palestina untuk membicarakan dan menutilan membicarakan nutilan perjuangan mereka dalam satu abad di negara-negara Islam bagaimana dipimpin oleh seorang Belanda namanya Swimmer dalam rundingan komprehensi mereka laporan dalam 100 tahun dalam abad ini perjuangan kita di negara-negara gagal tidak bisa mengkristenkan mereka. Kata Semar, bohong kamu semua, kita hasil. Loh, bagaimana kata mereka? Toh mereka tidak masuk Kristen. Betul tidak masuk Kristen. Tapi perbuatan mereka susah enggak? Nah, ini. Soal dia masuk, tidak masuk, itu kan soalnya hati mereka. Jadi atau tidak Tapi soalnya mereka sudah sama dengan kaum masyarakat sudah melorot ke Islam ini satu kemenangan jadi sudah bisa meloroti Islam daripada keislamannya masuk kepada lain Islam caranya adat istiadatnya pergaulan pergaulan makanannya perkawinannya segala segalanya sudah sama apalagi ada pun dia masuk tidak masuk itu masalahnya itu tahun 1909 kalau sekarang 1988 kurang lebih sudah 70 berapa tahun begitu. Sudah begitu, apalagi sekarang. Nah. nah, jadi kita harus berhati-hati. Ya. Ini dimasukkan sengaja kalau sudah mereka dapat meloroti Islamnya kan sudah menang namanya. Hanya berapa persen tersenang. Tinggal hanya di keluar dari Islam atau tidak ini masalahnya. Tapi amaliannya keadaannya sudah sama ini. Nah, inilah kita harus berhati-hati. Nah, Lalu ada pertanyaan lagi bagaimana cara menyembelih ayam mengolahnya sampai masaknya sampai makannya ya nah, jadi dalam Islam ini ada peraturan ayam ini harus disembelih cara menyembelihnya ya harus dipotong lehernya urat ini tenggorokan ini ya, al hulqum al mari wal hulqum tenggorokannya ini harus putus jadi penggorokannya ini jalan makan dan napasnya harus putus. Dan urat di pinggirnya ini disunatkan putus. sudah. Kalau sudah potongnya itu nyembelnya tetap satu kali taruh, lalu jalankan. Sudah. Jangan potong seret, angkat, seret, angkat. Ini tidak boleh. Jadi harus satu kali itu. Dan disunatkan yang tajam. Sudah potong sudah dipotong sama sekali sudah yang motong orang Islam caranya betul-betul jalan syariat tadi ini betul sudah ini sekarang jadi hal sudah halal kalau sudah halal ya perlu mata pengolahannya pembersihannya ya dibersihkan dari najar najasa akhirnya diolah saat sukanya mau dimasak apa <laughs> ini bukan masalah lagi ya itu menurut seleranya masing-masing cara makannya ya terserah timbul aja bagaimana ya nah ini terserah nah ini jadi bagaimana ah, pokok pertama harus penyembelihannya kalau penyembelihan tidak cara syariat tidak perlu yang menyembelih bukan orang Islam walaupun cara syariat ini tetap haram jadi maitah orang musyrik atau kafir menyembelih ayam walaupun betul betul anggap dia baca bismillah umpama tapi kalau musyrik tidak sah karena orangnya bukan Islam nah, orang Islam yang menjemah baca bismillah sunnah nah ini harus betul-betul kalau dihantam sekarang ada cara penyembelian ini dijalankan ini di Australia itu apa mungkin di sini ada di Eropa ini ayam jalan ada mesin jalan ini ada pisau pedang oh ini keras sama kerasnya kadang-kadang terhantam ini kena nah ini mana saja jadi bisa mati bukan karena dipotong, tapi terhantam, terpukul. Nah, karena kalau terpukul, matinya ini maitai. Jadi matinya harus harus ya, harus disembelih iya, iya. Nah, ya caranya. Nah, ini masalah. Oh, apa-apa. Jadi menyembelih langsung putus, ya putus, tidak apa-apa. Iya, terpaksa berapa? langsung langsung pun <laughs> jadi di sebelah begini diputus sama sekali ya nggak apa memang ya memang diputuskan kalau nggak putus malah nggak boleh ya putus sama sekali cuma biasanya orang dibiarkan ya tapi tenggorokannya ini sudah putus ada putus sama sekali kadang-kadang ada mau dibiarkan kalau putus nanti kepalanya hilang cari repot <laughs> iya potong gini dilempar putus mana kepalanya <laughs> paling ya. enak ya itu ya, ya. ya memang, memang ya di, di fotonya diputus loh ya umumnya kan enggak loh ya itu lah kenapa kok enggak takut hilang iya repot kalau kami dua kali tiga kali ya tidak boleh kalau umur ya seret sudah sudah lalu lagi nah, ini kemungkinan tadi potong belum selesai ambil pisau lagi matinya karena luka bukan karena disem belek nah ini dikhawatirkan haram ya dari sini maita jadi bangkai jadi haram dia harus berhati-hati ada pertanyaan lagi orang menentang ibu bapaknya perintah ibu bapaknya karena dipandang maksiat nah memang kalau memang itu perintah ibu bapak lalu perintah itu jelas maksiat tidak boleh mematuhi karena Nabi la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Sekarang bapaknya mau menyuruh perintah, anaknya nggak mau karena ini perintah apa? Maksiat. Bapaknya menyuruh, "Mat, anaknya nabi mat, mat. Coba belikan, Mat. Belikan apa, Pak? Cap kuntul." <laughs> Jadi anaknya suruh beli cap kuntul, arak cap kuntul. Wah, enggak mau, tidak, Pak. Ini haram kamu setelah perintah orang tua tidak birul walidain nah, ini bukan wali walidain <laughs> tidak boleh patuh karena ini mak maksiat nah, ini jadi mengikuti perintah siapapun walaupun orang tuanya tapi mungkin dan masuk pada Allah tidak boleh patuh berdasar hadis la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq nah, Pertanyakan lagi orang menjam, mencampur sholat rawatib dengan sholat wudhu, sholat wudhu boleh. Sekarang mana wudhu ya, anggap subuh sekarang. Habis wudhu apa sudah dia sholat wudhu. Misalnya sholat qobliyatul, qobliyatul subuh. Jadi dia sholat sunnah wudhu rangkap ya, bersama dengan qobliyatul subuh. Boleh. Atau duhur sudahlah. Habis wudhu apa mau sholat duhur sekali usolli sunnatal wudhu wa qabliyatal dhuhri boleh malah dengan tahiyatul masjid lagi boleh sekarang ada orang wudhu di luar masjid wudhu di luar sudah wudhu sudah mau